Pernah buka internet? Siapa yang menggerakkan tangan Anda untuk membuka website? Apakah Anda? Atau setan? Atau malaikat? Apakah Anda pernah merasakan ada tangan Anda yang menggerakkan untuk membuka website terlarang? Tidak ada. Berarti semua keinginan itu dari kita. Semua keinginan untuk membuka, keinginan untuk maju, keinginan untuk bermaksiat, keinginan untuk taat, itu dari kita. Kalau begitu apa fungsinya Rasulullah? Apa fungsinya para ustadz? Fungsinya adalah mereka cuma mengajak. Mereka mengajak, mari kita ke, berbuat kebaikan, mari kita ke jalan yang benar. Akan tetapi yang menempuh jalan yang kebenaran itu sendiri adalah keinginan kita. Karena Rasulullah tidak bisa memaksa Anda. Tidak bisa menarik Anda berada di jalan yang benar tersebut. Tapi anda sendiri. Apakah Anda mau atau tidak? Begitu juga setan. Tidak pernah setan itu menarik tangan Anda untuk menyentuh wanita yang tidak berhak Anda sentuh. Untuk membuka website yang terlarang untuk dibuka. Tapi setan cuma membisikkan saja. Mengajak, merayu Anda. Buka dan buka. Dan yang melakukan perbuatannya adalah Anda sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا lamma الْأَمْرُ amru اللَّهَ wa'adakum وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ wa'adtukum وَمَا كَانَ Wa ma kana سُلْطَانٍ إِلَّا min sultanin illa لِي فَلَا تَمُلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا Ma أَنْتُمْ bi Pada hari kiamat nanti setan akan mengaku berkata, "Allah menjanjikan kepada kalian janjinya, yaitu kebaikan. Dan aku pun, kata setan, menjanjikan kepada kalian kebaikan. Akan tapi sekarang aku mengingkari janji aku, ikut sendiri. Setan dulu menjanjikan kebaikan. Kalau kamu berbuat seperti ini akan baik, berbuat seperti ini akan berhasil, berbuat seperti ini akan terkenal, berbuat seperti ini akan tersohor. Kebaikan. Tapi setan kemudian mengaku pada hari kiamat nanti namun saya sekarang mengingkari janjiku Kuna setan mengatakan fala talumuni walumu amfusakum. jangan kalian menghinaku Inilah diri kalian sendiri kenapa karena wa makana li alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li sebenarnya aku tidak mampu menyesatkan kalian yang aku mampu hanyalah mengajak kalian, membisikkan kepada kalian. Kalian sendiri yang mengikuti ajakan saya. Maka jangan menghinaku. Hinilah, hinilah diri kalian sendiri. Karena sekarang aku tidak bisa menolong kalian, dan kalian juga tidak bisa menolongku. Jadi semuanya berasal dari diri kita sendiri. Kita mau atau tidak. Sedangkan orang yang dari luar cuma bisa membantu. Kita tidak pintar, bisa diajari. Kita tidak mampu finansial, bisa disumbangi. Kita tidak punya kekuatan, bisa dibantu. Tapi kalau kita sudah tidak mau, maka orang lain tidak bisa bilang apa-apa. Jadi semua keberhasilan kita, baik di dunia maupun di akhirat, atas kemauan kita sendiri. Adapun orang lain, cuma bisa mengajak kita oleh karena itu, janganlah kita menyalahkan orang lain pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi mengatakan, "Faman wajada khairan falyahmadillah, wa man wajada ghaira dzalik fala illa nafsah." Kalau pada hari kiamat nanti yang kalian dapatkan adalah ganjaran kebaikan, maka pujilah Allah. Adapun adapun apabila kalian mendapatkan ganjarannya adalah kebaik, kejelekan, maka janganlah kalian menghina kecuali pada diri kalian sendiri. Salah diri kita sendiri. Mari kita memperbaikinya.